Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia dan rahmatnya serta nikmatnya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu menuntut ilmu syar'i. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah masuk pada bab yang keenam yaitu bab yang berbicara tentang tafsir tauhid wa syahadah alla ilaha illallah. Penjelasan tentang tafsir tauhid dan tentang persaksian la ilaha illallah. Pada bab ini eh, poin-poin yang kita akan bahas di antaranya adalah munasabah hubungan bab ini dengan bab sebelumnya yang mungkin kemarin sudah kita jelaskan. Kemudian poin yang kedua adalah tentang tafsir dari tauhid. Apa itu makna dari tauhid? Penjelasan dari tauhid yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Yang ketiga yaitu tentang makna la ilaha illallah yang benar. Kemudian yang keempat adalah tentang makna la ilaha illallah yang salah yang ini tersebar di masyarakat sekitar kita. Kemudian poin yang selanjutnya kita akan berbicara tentang arkanul la ilaha illallah yaitu rukun-rukun la ilaha illallah Dan poin yang terakhir yang kita akan bahas adalah tentang surutu la ilailallah. Syarat la ilailallah. Untuk sedikit mengingat apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang telah lalu. Di sini kita akan sampaikan munasabah. Yaitu hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Yang anda ambil dari kitab I'anatul Mustafid yang disusun oleh Syaikh Al Fauzan beliau mengatakan munasabatu hadzal babi lima qablahu dhahiratun bahwasanya hubungan bab ini dengan bab sebelumnya zahiratun adalah sangat zahir li'anal baba alladhi qablahu dikarenakan bab yang sebelumnya yang berbicara tentang berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah kemudian pada bab ini wa hadal bab fi tafsir hadil kalimah tatkala beliau pada bab yang kelima menjelaskan tentang uh, wajibnya berdakwah kepada la ilaha illallah kemudian sangat pas sekali pada bab yang keenam ini beliau jelaskan tentang tafsir hadhil karimah tafsir dari la ilaha illallah wa bayani maknaha dan menjelaskan akan maknanya makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah fala buddha beliau mengatakan fala buddha maka suatu kepastian suatu yang harus untuk menjelaskan kepada masyarakat dengan penjelasan taudihan taman dengan penjelasan yang sempurna walayak walayak tafi bimujarodin ayakula linnasi kulula ilah ilallah, illallah au yakul linnasi udukul fil islam tidak cukup bagi kita tatkala kita ingin menjelaskan kepada manusia dengan mengatakan la ilaha illallah atau kita mengatakan masuklah kalian ke dalam Islam tapi tidak menjelaskan apa sih makna dari la ilaha illallah apa itu Islam maka tidak cukup Tatkala kita ingin mendakwahkan kalimat La ilaha illallah Tatkala kita ingin mendakwahkan Islam Maka kita harus menjelaskan kepada mereka Makna La ilaha illallah Dan juga menjelaskan kepada mereka Tentang makna dari Islam Yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Kemudian beliau pun mengatakan Wala buddha ma'adhalika Kemudian merupakan suatu keharusan Ma'adhalika bersama demikian itu Tatkala kita sudah menjelaskan makna la ilaha illallah yang benar tatkala kita sudah menjelaskan tentang hakikat dari Islam wa ayyubayna lahum ma yunakidul Islam menjelaskan kepada mereka tentang hal-hal yang membatalkan keislaman ya wa ma mayunakidu la ilaha illallah dan menjelaskan kepada mereka tentang hal-hal yang dapat membatalkan la ilaha illallah yang diucapkan oleh seseorang keislaman seseorang, pengucapan seseorang terhadap la ilaha illallah itu bisa batal dengan sebab mereka melakukan hal-hal yang dapat membatalkan keislaman atau hal-hal yang dapat membatalkan ucapan la ilaha illallah. Yang mana hal ini pun dijelaskan oleh saya, oleh eh, saya Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitabnya yang lain yaitu tentang Nawakidul Islam, pembatal-pembatal keislaman yang jumlahnya yang beliau sebutkan di dalam kitab beliau itu berjumlah 10. Itu yang disepakati oleh para ulama dan yang paling banyak terjadi. Ya. Adapun pembatal-pembatal Islam yang lainnya yang dijelaskan oleh para ulama di kitab-kitab mereka itu eh, sekitar kurang lebihnya sekitar seratusan. Ya, tapi yang yang disepakati oleh para ulama dan yang paling banyak terjadinya sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitabnya Nawakidul Islam yaitu pembatal-pembatal keislaman. Ini munasabah antara bab ini dengan bab sebelumnya. Kemarin kita jelaskan tentang tafsir dari tauhid. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada bab yang pertama, bahwasanya makna tauhid secara bahasa adalah menjadikan sesuatu itu menjadi satu. Dan tidaklah mungkin kita bisa menjadikan sesuatu itu menjadi satu kecuali di dalamnya terkumpul dua hal, yaitu nafiu dan isbat. Peniadaan dan penetapan. Maka nanti makna tafsir dari tauhid pun tidak keluar dari ini. Seseorang itu dikatakan dia bertauhid ya jika dia dikatakan di sini memalingkan peribadatan seluruhnya dari macam-macam bentuk ibadah baik yang baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin, dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak memalingkannya kepada selain Allah. Ya, ada unsur penetapan dan ada unsur peniadaan. Dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak memalingkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hakikat makna tafsir dari tauhid. Adapun penjelasan makna dari la ilaha illallah sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasanya la ilaha illallah makna yang benar adalah la ma'budah bihaqqin illallah dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh di dalam kitabnya itu Tamhid La ilaha illallah ya kalimatut tauhid. La ilaha illallah adalah kalimatut tauhid wa hiya mustamilatun min haitsul alfat dan kalimat la ilaha illallah eh, terkandung jika ditinjau dari eh, alfatnya, lafadznya ala arba'ati alfat kata beliau terdiri dari empat lafad yang pertama la yang kedua ilaha yang ketiga illa dan yang keempat lafdul jalalah Allah ya. dari kalimat la ilaha illallah ini jika ditinjau dari sisi alfadnya lafadnya mengandung empat lafad yang pertama la yang kedua ilaha yang ketiga illa dan yang keempat lafdul jalalah Allah Amala huna fahiya annafiyatul jins. Adapun la di sini adalah la anna annafiyatul jins yang fungsinya adalah tanfi jinsal uluhiyah al-haqqa an ahadin ilallah. yaitu menafikan segala jenis peribadahan yang hak kepada seseorang kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala ya, menafikan segala bentuk jenis la ahada fil masjid tidak ada seorang pun di dalam masjid. Berarti benar-benar yang namanya jenis ahad seorang ini tidak ada di masjid. Illa fulan, kecuali fulan misalnya. Ya, berarti ya jenis ahad ahad seseorang ini tidak ada di masjid, eh, jenis ini dinafikan kecuali si si fulan. Wa idza ata dan nafi illa apabila uh, eh, datang la ini setelah huruf illa Wahia adatul istisna yang mana ila ini adalah huruf istisna afadat maknan zaidan maka memberikan makna tambahan wahwa al hasru wal qasru yaitu memberikan makna al hasru pembatasan wal qasru maknanya sama ya pembatasan jadi apabila ada huruf la nafi kemudian dia jatuh setelah ila yang merupakan huruf istisna kata syekh afadat maknan zaidan memberikan makna tambahan yaitu menunjukkan faedah al-hasr wal qasr. Fayakunul makna, maka makna dari kalimat ini al-ilahiyatu al-haqqatu au ilahul haqqu al-haqqu huwallahu bil hasri wal qasri laita sama ilahun haqqun illa huwa ya. karena kalimat ini menunjukkan pembatasan maka maknanya ilah yang hak adalah Allah hanya Allah Subhanahu wa taala laisa thamma ilahu ilahun haqqun illahu tidak ada di sana itu ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala ya jadi ilah yang hak hanyalah Allah Subhanahu wa taala ini ditinjau dari sisi bahasa karena la jatuh setelah ilah menunjukkan al hasr kemudian kalimatun ilah kata beliau ala wazni fi'alan fi'alan Ainnya panjang. Ilahun seperti kitabun fi'alan masdar. Wa ta'ti ahyanan bi fa'il wa ta'ti ahyanan bi maf'ul. Yang terkadang ilah ini bisa bermana fa'il dan terkadang bisa bermana maf'ul. Kemudian ilah ini mustaqil min alaha fi'il madinya adalah alaha bi abada. Jadi ilah berasal dari fi'il madi alaha yang bermana sinonimnya adalah abada. Ini ilah. Tatkala ilah, sebagian para ulama eh, mereka mentakdirkan khobar dari la an-nafiyatul jins la ila ilaha ini kan isimnya isimnya la khobarnya mahdub dibuang sebagian ulama menafsirkan dengan maujud Kenapa mereka menafsirkan ilah eh, uh, khobar dari la di sini dengan maujud? Dikarenakan sebagian mereka membawakan makna ilah ini ke mana fa'il. Fa'il bermakna nanti al, al qadiru alal ikhtira. Al qadiru alal ikhtira. Zat yang maha mampu untuk menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Ya. Ini satu sisi kesalahan ya Eh, kenapa mereka mentakdirkan khabar yang dibuang ini dengan uh, dengan uh, eh, maujud la ilaha maujudun ilallah dikarenakan mereka salah ya di dalam memberikan makna ilah mereka bawa ke makna fa'il adapun yang benar makna ilah di sini adalah bermakna maf'ul yaitu makluhun atau makbudun, ya maka tatkala ilah di sini uh, khobar dari la nafiyatul jins ini ditakdirkan dengan uh, ya tidak ada zat yang mampu uh, mengadakan sesuatu atau tidak ada zat yang mampu untuk menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala dari sisi bahasa dibenarkan kalau dari sisi bahasa dibenarkan tapi hal ini tidaklah diinginkan oleh Allah dan Rasulnya kalau kita mengartikan la la ilaha illallah dengan la al-qadir alal ikhtirai ala la khaliqa mawjudun ilallah maka sebagaimana yang dijelas, dijelaskan di dalam kitab ini kalau arti la ilaha illallah ini diartikan seperti ini maka akan membuka pintu-pintu kesirikan kenapa karena kalau arti la ilaha illallah dengan tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala cukuplah seseorang itu dikatakan Islam jika dia hanya mengucapkan la ilaha illallah dan dia meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta alam. Walaupun dia misalnya bertawasul kepada orang soleh, eh, dia meminta syafaat kepada orang soleh, maka tetap dikatakan Islam. Kenapa? Karena dia masih meyakini bahwasanya Allah adalah sesembahan. Ya. Maka arti yang benar dari la ilaha illallah sebagaimana yang telah kita jelaskan adalah la ma'budu bihaqqin illallah yaitu tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan khabar yang benar yang ditakdirkan oleh para ulama adalah hakun bukan maujudun. Seandainya ilah ini dibawa ke dalam uh, makna maf'ul yaitu la ma'buda ilallah sebagian mereka pun masih tetap mentakdirkan khabar yang dibuang dengan maujud. Ya tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ini kalau dari sisi bahasa dibenarkan saya. Sah-sah saja. Ya. Tapi kalau ditinjau dari sisi syar'i ataupun ditinjau dari sisi kenyataan, maka seseorang yang, mengat, eh, yang mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka ini salah besar. Ya. Karena melazimkan kalau kita artikan la tidak ada sesembahan yang ada kecuali Allah Subhanahu wa taala maka menimbulkan tiga kelaziman atau dua kelaziman. Yang pertama ya menyelisih kenyataan, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Dari lafaz ini ya seakan-akan menunjukkan bahwasanya sesembahan yang di, yang disembah di muka bumi ini hanya satu, yaitu Allah. Tidak ada sesembahan kecuali Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Sementara sesembahan yang disembah oleh manusia di muka bumi ini sangatlah sangatlah banyak. Ya, tidak hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalau diartikan la ilaha illallah dengan tidak ada sesembahan yang ada kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka melazimkan segala sesuatu yang disembah apapun itu bentuknya, maka menunjukkan bahwasanya sesembahan tersebut namanya adalah Allah tidak ada sesembahan kecuali dia adalah Allah. Berarti tatkala ada patung disembah, berarti dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nyi Roro Kidul disembah, berarti dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ada gunung disembah, berarti dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesembahan kecuali dia adalah Allah. Dan dari uh, kerusakan yang kedua ini timbullah keyakinan wahdatul wujud yaitu Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan makhluknya. Ini diantara uh, kesalahan orang-orang yang mengartikan la ilaha illallah dengan la ma'budah illallah atau la khaliqa illallah. Kemudian kita masuk sekarang arkanu la ilaha illallah. Rukun la ilaha illallah. Arkanu la ilaha illallah. Rukun la ilaha illallah ini ada dua. Yang pertama nafiyun. dia itu diambil dari kalimat la ilaha. Jadi arkanul la ilaha illallah ada dua, yaitu nafyun dan isbat. Nafyun diambil dari kalimat la ilaha yang maknanya tanfil ibadah an kulli ma yu'badu min dunillah. Meniadakan peribadatan terhadap seluruh apa-apa yang disembah dari selain Allah. Jadi rukun dari la ilaha illallah ada ada dua, yaitu nafyu dan isbat. Nafyu diambil dari kalimat la ilaha yakni maknanya adalah tanfil ibadah an kulli ma yu'badu min dunillah. menafikan segala peribadatan dari apa-apa yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua isbatu diambil dari kalimat illallah. Maknanya yakni tasbutul ibadata lillah engkau menetapkan ibadah kepada Allah wahda la syarikalah yang tidak ada sekutu baginya. Jadi makna dari dari nafiu kita meniadakan menafikan segala peribadatan kepada selain Allah, kemudian isbat diambil dari kalimat illallah yaitu kita menetapkan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan di dalam kitab Sarah uh, kitab Al-Qaulul Mufid wala yatimut tauhidu illa biruknaini ma'an. Dan tidaklah sempurna tauhid yaitu kalimat la ilaha illallah kecuali dengan dua rukun ini. Id anan nafyal mahdha adamu mahdin. Dikarenakan kalau hanya sekedar penapian saja kita mengatakan la ilaha tidak ada sesembahan ada mumahdun maka ini hanya sekedar peniadaan semata falaktafaita bila ilaha illallah maka lama asbatal uluhiyah la lillahi wa la li kalau kita hanya seandainya kita hanya mencukupkan dengan perkataan la ilaha illallah maka kita tidak menetapkan uluhiyah tidak bagi Allah dan juga tidak bagi selain Allah kalau seorang mengatakan la ilaha saja misalnya tidak ada sesembahan maka berarti orang ini tidak menetapkan adanya uluhiyah tidak bagi Allah, tidak juga bagi selain Allah. Ini seperti orang-orang apa? Ateis. Kemudian walau kulta Allah ilah dan seandainya kita hanya mengatakan Allah adalah ilah sesembahan isbat saja faita bil isbat dan kamu mencukupkan dengan hanya isbat lama afradattallaha bil uluhiyat maka engkau tidak menunggalkan Allah di dalam uluhiyah kalau kita hanya menetapkan tanpa ada menia, uh, unsur peniadaan, maka kita tidak dikatakan telah menunggalkan Allah di dalam uluhiyah. Sehingga memungkinkan masuk bersama Allah uh, di dalam perkataan kita ini Allah ilah ilah ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwasanya kalimat la ilaha illallah yaitu kalimat tauhid ya harus mengandung dua unsur yaitu nafyu dan isbat. Dan dalil-dalil ya, dalil-dalil yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menunjukkan akan semua itu. Ya, kita akan jelaskan dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwasanya dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tatkala menjelaskan tentang tafsir tauhid dan la ilaha illallah, maka dalil-dalil yang beliau bawakan intinya di dalam dalil-dalil tersebut ada unsur nafyu dan dan isbat. Dalil yang pertama. Yaitu Al-Isra ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah." Ulaikal ladzina yad'una mereka itu ulaika mereka itu yaitu uh, ayat ini diturunkan uh, oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan orang-orang yang menyembah Nabi Isa. Malaikat dan juga orang-orang soleh. Ulaika, mereka itu maksudnya adalah orang-orang soleh. Ya. Alladina, alladina, alladina ini kembali nanti ke ulaika. Yadu'una, yadu'una para ulama khilaf. Wau jamaah di sini kembali, domir ini kembali kepada siapa? Apakah kepada orang-orang soleh ataukah kepada orang-orang yang menyeru mereka? Kalau penjelasan di dalam kitab I'anatul Mustafid, yadu'una wau jamaah ini kembali kepada orang-orang musyrikin yang mereka menyembah, berdoa kepada orang-orang soleh. Di antaranya Nabi Isa, kemudian Uzair, kemudian para malaikat dan orang-orang soleh. Jadi mereka itu, itu orang-orang soleh Ya, yaduuna yang mereka, orang-orang musyrikin ber, menyeru mereka Ya, betaguna, waw jama'ah di sini kembali kepada Allah. Di, Yaitu orang-orang soleh mereka mengharap ila rabbihim kepada rob mereka al-wasilah. Ya, al-wasilah Ayuhum, siapakah di antara mereka akrabu yang paling dekat dengan Allah wa yarjuna rahmatahu dan mereka mengharapkan rahmat Allah wa yakhafuna adzabahu dan mereka itu orang-orang soleh takut dengan adab Allah Subhanahu wa taala dijelaskan di dalam kitab ini munasabatul ayah lil bab ya, hubungan ayat ini dengan bab annaha bahwasanya di dalam ayat ini tadulu ala makna tauhid menunjukkan bahwasanya makna tauhid wa syahada an la ilaha illallah dan makna dari syahadat la ilaha illallah huwa adalah tarku ma alaihil musyrikuna min dakwatis solihin wal istisfa'i bihim ilallah fi kasbi durri au tahwilihi yaitu meninggalkan apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin yaitu dengan menyuruh orang-orang soleh berdoa kepada orang soleh dan meminta syafaat kepada orang soleh meminta syafaat kepada orang soleh fikas piduri ya agar orang soleh tersebut dapat menyikap keburukan atau memindahkan keburukan dari satu tempat ke tempat yang lainnya misalnya ya li dzalika huwa sirkul akbar dan yang demikian itu adalah kesirikan yang akbar ini makna tauhid yang dijelaskan di dalam ayat ini ayat ini menjelaskan makna tauhid dari sisi bahwasanya di dalam ayat ini Allah merintahkan kepada kita untuk meninggalkan apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin yang mana mereka itu berdoa kepada orang-orang soleh dan meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang benar adalah kita hanya berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang soleh di dalam ayat ini dan mereka hanya mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-wasilah, ya perantara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah dari amalan-amalan soleh. Nih ya, Kemudian ayat yang kedua yaitu surat Az-Zukhruf ayat 26 dan 27. Ini sangat jelas menunjukkan akan makna dari tauhid yaitu Allah berfirman wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi dan tatkala berkata Ibrahim kepada bapaknya dan kaumnya innani bara'un mimma ta'budun sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah ilalladhi fatarani kecuali zat yang telah menciptakan aku dijelaskan oleh Syekh Alusy di sini hubungan bab ini uh, hubungan ayat ini dengan bab annaha dallat bahwasanya ayat ini menunjukkan alla anna makna tauhid bahwasanya makna tauhid wa syahadati alla ilaha illallah dan makna dari syahadat la ilaha illallah huwa al bara'atu minasyirki wa ifradillahi bil ibadah yaitu berlepas diri dari kesirikan ini nafyu ya. wa ifradillahi bil ibadah ini isbat dan menetapkan eh, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan fa inna la ilaha illallah tastamilu ala nafi wal isbat dikarenakan kalimat la ilaha illallah ini eh, mengandung di dalamnya unsur nafi dan isbat dan dalam ayat ini pun mengandung dua unsur yaitu nafi dan isbat. Yang nafyu adalah dari perkataan Nabi Ibrahim innani bara'un mimma ta'budun, kemudian ada pun yang isbat adalah illalladzi fatarani. Dan ayat-ayat yang selanjutnya yang beliau bawakan dan yang terakhir adalah hadis yang dibawakan oleh Sayyid Muhammad bin Abdul Wahab wa fi sahihi ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda man qala la ilaha illallah barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah dan dia mengkafirkan mengkufuri mengingkari apa-apa yang disembah dari selain Allah haruma maluhu wa damuhu maka haram harta dan darahnya wa hisabuhu 'ala Allah azza wajal dan perhisapannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dijelaskan oleh Syekh Alusi di dalam kitabnya yang lain yaitu I'anatul Mustafid. Kalau ini kitab mulakhas ya. Mulakhas ini sama penulisnya adalah Dr. Saleh Al Fauzan, yang ini adalah ringkasan dari kitab I'anatul Mustafid. Ya, jadi kitab ini diringkas oleh beliau yang beliau kasih judul Al Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Beliau mengatakan fahadal hadis ala ikhtisarihi bahwasanya hadis ini ya walaupun hadis ini ringkas ya, manhajun adimun ya. menunjukkan manhat yang sangat besar yubayinu makna syahadat la ilaha illallah yang menjelaskan mak syahadat la ilaha illallah wa annaha bahwasanya la ilaha illallah laisat mujaradal lafzi tidaklah hanya sekedar ucapan yuqalu bil lisan yang diucapkan dengan lisan wa yuraddidu fil adkari wal aurat yang diulang-ulang di dalam zikir dan wirid wa innama hiya haqiqatu haqiqatu taqtadi minka an taqfura bima yu'badu min dunillah dan bahwasanya hakikat dari kalimat la ilaha illallah mengandung di dalamnya engkau mengingkari apa-apa yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala tidaklah cukup seseorang itu dia harta dan darahnya uh, diharamkan oleh kaum muslimin hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah tidak Di sini Rasulullah tidak mengatakan man qala la ilaha illallah haruma mal wa oh, Rasulullah tidak mengucapkan seperti ini. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia haram darah dan hartanya, tapi Rasulullah mengkaitkan. Ya, berarti seseorang itu kalau ingin darahnya dan hartanya itu diharamkan oleh kaum muslimin, maka harus terkumpul dua hal. Yang pertama, dia harus mengucapkan la ilaha illallah dan yang kedua dia harus mengingkari sesembahan selain Allah salah satunya tidak terkumpul, maka darah dan hartanya menjadi halal. Kalau halal berarti dia bukan orang Islam, orang musyrik ataupun orang kafir. Ini ya dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh saleh Soleh Al Fauzan, apa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian poin yang terakhir kita akan membahas tentang surutul la ilaha illallah. syarat dari la ilaha illallah. Sebagian orang mengatakan bahwasanya syarat la ilaha illallah itu adalah sesuatu yang bid'ah. Yang tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah. Padahal seorang tabi'in yang yang bernama Wahab bin Munabbih yang mana beliau ini adalah seorang murid dari seorang sahabat yaitu eh, Abu Hurairah ya pernah berkata yang ini diabadikan oleh Al-Imam Bukhari ya Wahab bin Munabi berkata kama fil Bukhari sebagaimana di dalam kitab Bukhari likulli miftahin asnanun kata beliau likulli miftahin asnanun setiap miftah asnanun memiliki gigi wa miftahul jannati dan giginya dan kuncinya surga la ilaha illallah adalah la ilaha illallah likulli miftahin asnanun setiap gigi memiliki setiap kunci memiliki gigi ya paham ya ada kunci mesti ada giginya wa miftahul jannati la ilaha illallah dan kuncinya surga adalah la ilaha illallah wa qala ghairuhu dan berkata selain beliau asnanul miftahi hiya surutu dan gigi dari kunci tersebut adalah syaratnya syarat-syarat dari la ilaha illallah fa in ji'ta bi miftahin lahu asnan futihalaka maka jika engkau datang dengan membawa sebuah kunci lahu asnan yang dia memiliki gigi-gigi maksudnya adalah jika engkau datang nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala engkau membawa kalimat la ilaha illallah yang terpenuhi syarat-syaratnya futihalaka maka surga akan dibukakan untukmu wa illa tapi jika tidak ya Anda mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak terpenuhi syarat-syaratnya ibaratnya Anda membawa sebuah kunci tapi nggak ada giginya lam yuftalaka maka surga itu tidak akan dibukakan untuk kamu ya jadi ternyata eh, syarat la ilaha illallah ini pun pernah dinukilkan oleh seorang tabi'in yang beliau langsung belajar terhadap kepada seorang sahabat yaitu Abu Hurairah dan Abu Hurairah ini langsung belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini bukan perkara yang yang bid'ah. Dan para ulama mengumpulkan dari dalil-dalil yang ada bahwasanya syarat la ilaha illallah itu berjumlah tujuh. Tidaklah bermanfaat seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah kecuali terpenuhi tujuh syarat. Salah satunya saja tidak terpenuhi, maka uh, ucapan la ilaha illallah itunya tidak sah. Ya. Seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah harus terpenuhi tujuh syarat. Salah satu dari tujuh syarat ini tidak terpenuhi, berarti ucapan la ilaha illallah dia di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak sah. Kalau tidak sah berarti dia bukan orang muslim. Syarat yang pertama adalah al-ilmu. Yang kedua yakin yang ketiga ikhlas, yang keempat asidku, yang kelima mahabbah, yang keenam al-inkiyat, dan yang ketujuh adalah al-qabul. Jadi tujuh syarat dari la ilaha illallah yang pertama adalah al-ilmu, yang kedua al-yakin, yang ketiga al-asidku, yang ketiga al-ikhlas, keempat asidku, kelima al-mahabbah, keenam al-inkiyat, dan yang ketujuh adalah al-qabul. Al ilmu maknanya adalah al munafil lil jahli. Al ilmu al ilmu al munafil lil jahli ilmu yaitu yang menafikan kejahilan. Maknahu maknanya adalah al ilmu bi makna la ilaha illallah nafyan wa isbatan. Yaitu dia mengilmui akan makna la ilaha illallah yang terkandung dua unsur nafi dan isbat. Tatkala seorang dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia harus mengilmui bahwasanya pada kalimat la ilaha illallah ini mengandung dua unsur nafyu dan isbat dia harus menetapkan meniadakan sesembahan selain Allah dan dia harus menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya sesembahan yang berhak untuk di, disembah yang kedua al yakin al munafi lisaqqi yaitu yakin yang menafikan keraguan-keraguan maknahu maknanya ayakuna qailuha ala yakinin tamin Maknanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus di atas keyakinan yang sempurna. Tidak ada tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Harus 100% yakin. 99,99% yakinnya ada 0,00 masih ragu maka tidak terpenuhi syarat yang kedua. Jadi harus yakin 100% bahwasanya ya la ilaha illallah yang mengandung unsur nafi dan isbat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya sesembahan yang berhak untuk disembah, dia harus yakin 100%. Ya, tidak boleh ada unsur keraguan di dalamnya. Kemudian yang ke ketiga yaitu al-ikhlas al-munafi lisirki. Maknahu maknanya adalah antakhlisa jami'al ibadati lillahi wahda wala tasrifa minha syai'an li ghairillah. Yaitu engkau mengikhlaskan seluruh peribadatan hanya kepada Allah dan tidak memalingkan peribadatan kepada selain Allah. Jadi ikhlas yang menafikan syirik maknanya adalah engkau mengikhlaskan seluruh peribadatan hanya kepada Allah dan tidak memalingkannya kepada selain Allah. Kemudian asyidku al-munafilil kadabi. Jujur yang menafikan kedustaan. Ini salah satu syarat yang tidak terpenuhi oleh orang-orang munafik yang mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak jujur. Ya. Lisannya tidak sesuai dengan hatinya. Maknahu makna dari syarat yang keempat yaitu jujur antakulaha wa anta sadikun fi dzalika yutabiku yutabiku qalbuka lisanaka yaitu engkau tatkala mengucapkannya dalam keadaan jujur yang mana hati dan lisanmu sesuai tatkala lisan kita mengucapkan la ilaha illallah yang menunjukkan berarti kita hanya menetapkan Allah sebagai sesembahan yang berhak untuk kita sembah dan kita harus meniadakan sesembahan selain Allah maka hati kita pun harus membenarkannya ya beda dengan orang-orang munafik yang lisannya mengatakan la ilaha illallah tapi hatinya musyrik ya Kemudian yang keempat adalah al-mahabbatu al-munafiyatu lil bughdi. Cinta yang menafikan kebencian. Maknahu maknanya antakullaha engkau mengatakan la ilaha illallah wa anta tuhibu tuhibullaha wa rasulahu wa tuhibu hadhil kalimata wa wa ma tadullu alaihi. Maknanya adalah engkau tatkala mengucapkannya ya, dalam keadaan engkau mencintai Allah dan Rasulnya dan engkau mencintai kalimat ini ya kita marah tatkala ada orang yang menghina kalimat la ilaha illallah dengan melakukan ber, eh, berbagai macam bentuk kesyirikan berarti hakikatnya orang yang melakukan kesyirikan itu menghina kalimat la ilaha illallah sebagai bukti kita cinta kepada hal yang demikian itu maka ada kita harus ada unsur marah terhadap orang-orang yang melakukan kesyirikan yang mereka menghina kalimat la ilaha illallah dan kita pun cinta terhadap kandungan yang ditujukan dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang keenam adalah al-inkiyat tunduk dan patuh al-munafi litarki yang meniadakan litarki meninggalkan. Maknahu maknanya adalah antabudallaha wahda wa tunqadu li syariatihi wa tu'minu biha wa ta'taqidu annaha al-haq. Yaitu engkau beribadah kepada Allah semata dan engkau tunduk dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mengucapkan la ilaha illallah, maka kita harus inkiat. Bagaimana bentuk inkiat kita terhadap kalimat la ilaha illallah? Yaitu kita hanya beribadah kepada Allah dan kita harus tunduk patuh terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dan kita mengimani syariat-syariat Allah dan kita meyakini bahwasanya syariat Allah adalah sesuatu yang yang hak yang yang benar. Kemudian yang terakhir adalah al-qabul al-munafi li raddi yaitu menerima yang menafikan penolakan maknahu maknanya adalah engkau menerima kalimatul la ilaha illallah dan menerima sesuatu yang ditunjukkan dari kalimatul la ilaha illallah minal ikhlasil ibadati lillah yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat-syarat la ilaha illallah. Kalau di dalam kitab ini ada dalilnya ya. Tapi mungkin tidak cukup kita jelaskan pada uh, kesempatan kali ini, mungkin di lain waktu. Uh, sekarang kita mungkin langsung masuk saja pada bab yang selanjutnya yaitu bab yang ke-7. Sebelum kita masuk ke dalam bab yang ke-7, uh, eh, di sini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan Beliau mengatakan, "Anal abwaba al-atiya ila akhir kitab tauhid kulluha tafsiru tafsirun li hadil kalimah." Bahwasanya bab-bab yang akan datang mulai dari bab 7 sampai bab yang terakhir dari kitab tauhid kulluha semuanya tafsirun li hadhil kalimah adalah penjelasan dari kalimat la ilaha illallah mislu bab an-nahyu an lubsil halaqa halqati wal khayti seperti bab tentang larangan memakai gelang ya wa tabaruk bil asjar wal ahjar kemudian bab tentang bertabaruk dengan pohon dan batu wa bab as dengan dan bab yang sihir tentang sihir wa bab tanjim dan bab tentang ilmu perbintangan dan yang selainnya bab-bab yang akan dijelaskan oleh saya Muhammad bin Abdul Wahab ini hakikatnya adalah tafsir penjelasan dari kalimat la ilaha illallah. Bab yang ke-7 diberikan judul oleh saya Muhammad bin Abdul Wahab Babun minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i au daf'ihi. Bab termasuk dari kesirikan yaitu sirik asgar memakai gelang wal khayti dan benang wa nahwihima atau selain dari keduanya li raf'il bala untuk men, mencabut bala ya, menghindarkan dari, dari bala musibah audaf ihi atau untuk mencegah kalau li raf'il bala menunjukkan dia sudah terkena musibah kemudian pakai jimat biar musibahnya hilang. Kalau daf'ihi musibahnya belum datang, kemudian dia pakai jimat agar dia tercegah dari musibah. Ya. Poin-poin yang insya Allah kita akan bahas pada bab yang ke tujuh ini, yang pertama kita akan membahas tentang al-qaidatu al-muhimmah fi babil asbab. Itu kaidah yang sangat penting yang terkait dengan pengambilan sebab. Jadi poin yang pertama yang kita akan bahas adalah kaidah yang sangat penting yang terkait dengan pengambilan sebab. Pemahaman kita terhadap bab ini dan bab-bab selanjutnya yang terkait dengan hukum nanti sangat terkait terhadap pemahaman kita yang terkait dengan pengambilan sebab. Yang nanti insya Allah kita akan jelaskan. Yang kedua adalah makna dari tamimah. Apa itu makna dari tamimah atau jimat? Dan yang ketiga yang kita akan bahas adalah hukum memakai tamimah. Kemudian yang terakhir kita akan menjelaskan bayanud dalil, penjelasan dalil. Poin yang pertama tentang kaidah yang penting di dalam pengambilan sebab yang ini pun dijelaskan oleh Syekh Nasir As-Sa'di di dalam kitabnya Al-Qaulus Sadid ya. Tatkala beliau menjelaskan bab yang ketujuh ini, awal-awal beliau menjelaskan tentang kaidah tentang pengambilan sebab. Yang ini anak ambil dari kitab Al-Muyassar At-Tauhid Al-Muyassar yang ditulis oleh Abdullah bin Ahmad al fayli Ya, beliau mengatakan bahwasanya tatkala seseorang itu mengambil suatu sebab dan kita ini dalam kehidupan sehari-hari tidak mungkin terlepas dari pengambilan sebab. Kita lapar, pengen kenyang, ambil sebab, makan. Ya. Kita pengen punya anak, ambil sebab, menikah. Ya. Kita ingin pintar, ambil sebab, belajar Tatkala kita sakit, ambil sebab, kita berobat. Ya. Setiap detiknya mungkin kita selalu mengambil sebab. Tatkala kita mengambil suatu sebab, maka ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, tatkala kita harus mengambil sebab, yang pertama kita harus lihat bahwasanya sebab yang kita ambil itu harus terbukti secara syar'i maupun kodari. Ini yang pertama. Jadi di dalam kita di dalam kita mengambil suatu sebab ada tiga hal yang sangat penting harus kita perhatikan. Yang pertama kita harus lihat bahwasanya sebab yang kita ambil ini harus terbukti secara syar'i maupun kodari. Ada dalilnya dari Al-Quran dan terbukti secara kodari penelitian yang ilmiah. Yang kedua adalah tidak bersandar kepada sebab tapi bersandar kepada Sang Pencipta sebab yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita sudah mengambil sebab, maka langkah yang kedua adalah kita tidak bersandar kepada sebab, tapi kita hanya bersandar kepada Sang Pencipta sebab yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah kita meyakini bahwasanya sebab tersebut berpengaruh dengan takdir Allah atau izin Allah tidak berpengaruh dengan sendirinya. Yang ketiga, kita harus meyakini bahwasanya sebab tersebut berpengaruh dengan takdir atau izin Allah Subhanahu wa taala tidak berpengaruh dengan sendirinya. Inilah mungkin ya salah satu sebab mengapa sih banyak orang yang mereka terjerumus ke dalam kesyirikan yang terkait dengan memakai jimat. Sebabnya apa? Sebabnya karena mereka tidak memahami kaidah yang penting yang terkait dengan pengambilan sebab. Jadi seseorang tatkala ingin mengambil sebab, maka harus ada tiga hal yang harus dia perhatikan. Dan tiga-tiganya ini harus terpenuhi. Yang pertama sebab yang dia ambil harus terbukti secara sari maupun kodari. Setelah dia sudah ambil sebab yang terbukti secara sari dan kodari, maka ada yang kedua yang dia harus perhatikan, yaitu dia harus bersandar kepada Allah, tidak bersandar kepada sebab. Dan yang ketiga dia harus meyakini bahwasanya sebab yang dia ambil ini berpengaruh karena takdir Allah dan izin Allah tidak berpengaruh dengan sendirinya. Maka seseorang ya yang dia tatkala mengambil sebab tidak terpenuhi dari salah satu tiga hal ini maka pasti dia terjerumus ke dalam kesirikan. Apabila ada seseorang ya dia mengambil suatu sebab tapi tidak terpenuhi, dia tidak memenuhi kriteria dari salah satu tiga hal ini, maka dia pasti akan terjerumus ke dalam kesirikan. Yang pertama, jika sebab yang dia ambil misalnya tidak terbukti secara sar'i maupun kodari, maka dia akan terjerumus ke dalam kesirikan yang siriknya adalah sirik asgor. Ya, mengambil suatu sebab yang tidak terbukti secara sar'i maupun kodari sirik asgor. Yang kedua, seandainya dia sudah mengambil sebab yang terbukti secara syar'i maupun kodari. Tapi dia bersandar kepada sebab. Ya. Apa sih ciri orang yang bersandar kepada sebab? Mungkin kita ini di antara orang-orang yang bersandar kepada sebab, tapi kita tidak merasa. Dijelaskan bahwasanya di antara ciri orang yang bersandar kepada sebab adalah hatinya merasa tenang, tentrem, ya. Jika sebab yang biasa dia ambil itu dia dapatkan dan dia akan merasa resah dan gelisah tatkala sebab yang biasa dia ambil itu dia tidak dapatkan. Tatkala seseorang misalnya misalnya sakit pusing, pusing. Biasanya dia kalau pusing minum bodrex biasanya. Ya, dia mengambil sudah mengambil sebab yang benar yang terbukti secara kodari, tidak terbukti secara syar'i ya, tidak ada dalilnya jika Anda pusing maka minumlah bodrek nggak ada. Tapi terbukti secara qadari. Misalnya. Kemudian pada suatu saat dia pusing kan, kemudian ingin beli bodrek di warung yang A, Pak, saya pusing nih mau beli bodrek. Oh, nggak ada bodrek. Adanya prokol. Ah, kalau prokol saya nggak mau lah. Saya biasanya bodrek. Tuh. Tapi kalau dia cari setiap warung nggak ada. Adanya obat yang lain. Tatkala itu dia merasa, waduh, nih pusing saya kelihatannya nggak bakalan hilang. Nih. Berarti selama ini dia itu bersandar kepada bodrek, kepada sebab. Ya, kepada sebab. Jadi di antara ciri orang yang bersandar kepada sebab adalah jika sebab yang dia ambil yang biasa dia ambil tidak ada, maka hatinya akan merasa rasa dan gelisah. Kemudian yang ke, ke, terkait dengan hukum, jika seorang itu dia mengambil suatu sebab dan dia meyakini bahwasanya sebab itu berpengaruh dengan sendirinya, tanpa takdir Allah Subhanahu wa taala, dia meyakini bodrek inilah yang menyembuhkan saya, ya bukan Allah, maka nanti hukumnya menjadi sirkun akbar. Ya, jika tidak terpenuhi kriteria yang yang ketiga, maka hukumnya sirkun akbar. Ini ada pertanyaan ya. Ustaz, apa yang membedakan menjadikan Al-Quran sebagai jimat dengan menjadikan Al-Quran sebagai rukyah. Nanti ini pembahasan ini dijelaskan pada bab yang ke ke delapan ya. Yang namanya jimat itu terbagi menjadi dua. Ada jimat yang berasal dari selain Al-Quran dan ada jimat yang berasal dari Al-Quran. Kalau jimat yang berasal dari selain Al-Quran, ulama sepakat hukumnya adalah haram, syirik. Hukum asalnya adalah sirkun asgor, hukum asal. Gitu ya dan nanti bisa berubah menjadi hukumnya syirik akbar jika dia meyakini bahwasanya jimat tersebut berpengaruh dengan sendirinya. Adapun jimat yang berasal dari Al-Qur'an khilaf di antara para ulama bahkan di antara para sahabat kalau Ibunda Aisyah radhiyallahu anha membolehkan jimat dari Al-Qur'an adapun sahabat Ibnu Mas'ud beliau mengharamkan jimat dari Al-Qur'an yang dijelaskan oleh para ulama karena tiga sebab yang insyaallah nanti kita akan jelaskan pada bab yang selanjutnya. Dan menjadikan Al-Quran sebagai rukyah. Kalau Al-Quran sebagai rukyah ini jelas ya insya Allah nanti kita akan jelaskan pada bab yang selanjutnya. Dari definisi rukyah saja yaitu membacakan doa-doa atau ayat-ayat yang dibacakan kepada orang yang sakit ya kepada orang yang sakit. Jadi membacakan ayat-ayat atau doa-doa kepada orang yang sakit itu dinamakan dengan rukyah. Sampai mana tadi ya? Sampai yang, yang ketiga itu ya. Jadi kalau seseorang dia mengambil suatu sebab, tapi tidak terpenuhi ketentuan yang ketiga, dia meyakini sebab tersebut berpengaruh dengan sendirinya, maka hukumnya syirik, syirik akbar. Kemudian poin yang selanjutnya itu makna dari tamimah. Makna dari jimat Makna tamima, Para ulama kebanyakan mendefinisikan tamima yaitu mayu'allaku 'alal auladi bizami bizami annahu yuradul ain yaitu sesuatu yang digantungkan pada anak-anak dengan prasangka mereka bahwasanya hal tersebut dapat menolak ain sesuatu yang dikalungkan ya yang digantungkan pada anak-anak untuk menolak ain. Ini kebanyakan tamimah yang didefinisikan oleh para ulama. Akan tetapi berhubung dengan berkembangnya zaman ya sebagaimana dijelaskan oleh Sesol Al-Fauzan bahwasanya bentuk tamimah tidak hanya tergantung uh, tergantung kepada gelang ataupun benang. Yang mana beliau lebih mendefinisikan uh, tamimah ini dengan definisi, definisi yang lebih mencakup. Yang intinya tamimah itu adalah segala sesuatu yang mimma yu'allaku mimma segala apa-apa sesuatu apapun dia yang digantungkan di mana saja baik di badan atau di mobil atau di pintu ya di mana saja yang di, yang diyakini bahwasanya sesuatu tersebut dapat menolak dia dari segala kemudorotan ima ain ima musibah yang lainnya ima gempa bumi ya, ima tsunami ya. jadi apa saja segala sesuatu yang digantungkan pada tempat-tempat tertentu untuk menolak kemudorotan itulah jimat secara menyeluruh yang mencakup maknanya adalah segala sesuatu yang ditempelkan atau dikalungkan pada tempat-tempat tertentu dalam rangka menolak musibah atau mudorot. Ini makna tamimah secara umum. Adapun hukum memakai jimat, para ulama menjelaskan bahwasanya hukum memakai jimat itu ada dua hukum memakai jimat itu ada dua. Yang pertama hukum asal yaitu syirik asgor. Jika orang yang memakai jimat ini hanya sekedar meyakini bahwasanya ini adalah sebab dan yang menyelamatkan dia dari kemudaratan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka hukumnya syirik asgor. Jika dia hanya meyakini jimat tersebut hanya sebagai sebab. Yang kedua adalah syirik akbar. Kapan orang yang memakai jimat itu terjumus ke dalam syirik akbar? Yaitu jika dia meyakini bahwasanya jimat yang dia pakai itu berpengaruh dengan sendirinya tanpa takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang syirik akbar itu jika dia memakai jimat meyakini bahwasanya jimat tersebut berpengaruh dengan sendirinya tanpa takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penjelasan selanjutnya yaitu tentang penjelasan dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Sampai sini ya. Apabila ada salahnya ini semata-mata datangnya dari diri anak pribadi. dan apabila ada benarnya maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhana wa bihamdika, syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.